rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di sore hari ini atau di malam hari ini kita berada di malam pertengahan Sya'ban di mana datang beberapa riwayat ahadis yang menerangkan tentang keutamaan pertengahan malam bulan Sya'ban di mana Allah Subhanahu wa taala turun padanya dan mengampuni para hambanya dan sejumlah riwayat yang banyak menerangkan tentang keutamaan malam pertengahan Sya'ban sehingga Fadilatul Syekh Al-Allamah Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menjadikan riwayat-riwayat tersebut menguatkan satu dengan yang lainnya bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Akan tetapi yang harus diketahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tentang keutamaan malam pertengahan Sya'ban Allah turun padanya dan mengampuni dosa-dosa hambanya. Ini ditetapkan dengan hadis. Akan tetapi tidak ada di sana amalan yang dikhususkan di malam pertengahan Sya'ban tersebut. Kita meyakini Allah mengampuni, menurun ke langit dunia, mengampuni hamba-hambanya. Kita yakini hal tersebut. Akan tetapi tidak datang riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun juga amalan sahabat yang bisa dipertanggungjawabkan kesohihannya yang menerangkan mereka mengkhususkan malam tersebut dengan amalan-amalan tertentu sehingga tentunya kita berharap kepada Allah mudah-mudahan dosa-dosa kita dengan berbekal keimanan kepada Allah dan apa yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya dan dengan berbekal berbekal kita beriman kepada hari akhirat semoga Allah Ta'ala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang diampuni dari dosa-dosa dan kesalahan Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah <clears throat> Maka dalam pelajaran kita kali ini Sebagaimana kita telah mau'id Menjanjikan kemarin bahwasanya pelajaran kita di malam hari ini berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan siam bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kemarin malam kita mengetahui bagaimana keadaan kaum salaf rahimahumullah di dalam menyambut bulan Ramadan. Yakni mereka senantiasa menjadikan permintaan kepada Allah untuk bisa masuk ke dalam bulan Ramadan dipertemukan dengannya. Dan setelah masuk bulan Ramadan mereka terus meminta kepada Allah untuk diberikan pertolongan. Bisa melakukan amalan soleh di dalamnya. Dan setelah selesai daripada bulan Ramadan mereka pun terus meminta kepada Allah untuk diterima amaliah ibadah mereka. Maka dalam kesempatan kali ini kita mempelajari hal-hal yang terkait dengan siam bulan Ramadan. Sebelum kita masuk pada pembahasan siam, tentunya perlu kita ketahui di sana bagaimana kita bisa menentukan awal bulan Ramadan datang beberapa hadis yang diriwayatkan di dalam sahihain dan dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Fa idza ra'aitumuhu fasumu faida ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum fa'akmilu 'iddata sya'ban 30 yauman Di dalam hadis ini Rasulullah bersabda Faidha ra'aitumuhu kalau kalian melihat hilal bulan Ramadan maka berpuasalah dan apabila engkau melihat hilal bulan Syawal, maka berbukalah. Fa in ghumma alaikum, kalau ternyata tertutup atas kalian untuk bisa melihat hilal bulan-bulan tersebut. Maka fa'akmilu iddata sya'ban salatin yauman maka sempurnakanlah hitungan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Hadis ini hadis yang sahih dan sorih, jelas, serta mudah dipahami dan gamblang. Gimana pembuatan? Jelas. Yani Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan perintah siam bulan Ramadan tatkala seorang melihat adanya hilal. Apa itu hilal? Bulan sabit. Yaitu nanggal sepisan. Itu namanya hilal. Dan itu munculnya sesaat, tidak lama. Nah, munculnya sesaat, kemudian cepat hilang. Yang bisa dilihat inda ghurubi ketika terbenam mata matahari. Nah, maka di sini dibahas oleh para ulama bima yusbitu bihi syahru dengan apa kita bisa menetapkan awal bulan daripada bulan Ramadan? Yusbitu syahru Ramadan biru'yati hilal. Nah, di sini yakni ditetapkan bulan Ramadan dengan salah satu daripada dua cara salah satu daripada dua cara. Yakni biru'yatil hilali walau min wahidin adlin. Yang pertama dengan adanya ru'yatul hilal. Apa itu ru'yah? Melihat. Ru'yah kalau dengan hamzah, ru'yah namanya melihat. Kalau ruqyah pakai qaf, ruqyah itu namanya membacakan ayat-ayat atau doa-doa untuk orang yang akan diobati. Eh? Ru'yah. Jangan mantul. Ru'yah dengan hamzah. Itu namanya meli melihat. Kalau ruqyah namanya diruqyah. Oh itu diruqyah. Ya, namun kalau lidahnya orang Jawa ruqyah ya ru'yah nah, hampir sama ya. Nah, ini. Jadi harus diperhatikan. Jadi ru'yatul hilal yang pertama dengan melihat hilal Ramadan. Walau min wahidin adlin, walaupun yang melihat cuma satu orang dengan syarat adil. Yaitu seorang muslim yang dia itu orang yang muslim, akil berakal sehat, balik telah sampai usia balik atau masa balik, kemudian dia adalah wakana mahasinuhu aksar min masawih. Kebaikan-kebaikan yang ada pada dia lebih banyak daripada kejelekan yang ada pada dia. enam Tentunya orang yang dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang pertama dengan melihat hilal. Atau cara yang kedua, Atau yang kedua, bikmali iddat Sya'ban, bikmali iddat Sya'bana salasina yauman. Dengan menyempurnakan hitungan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. 30 hari. Nah, dalilnya mana? Dalilnya tadi hadis Abu Hurairah. Nah, dan juga hadis yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tara an-nasul hilala." fa akhbarat fa رسول Sallallahu Alaihi Wasallam عليه وسلم أني wa amaron nasa bisyamihi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, Taro nasul hilala. Manusia ketika itu berusaha untuk melihat hilal. Ini sunnah. Berusaha. Walhamdulillah. Kita mendoakan kebaikan untuk pemerintah kita. Nah, beserta jajarannya yang apabila dalam bulan-bulan seperti Ramadan dan terkait dengan ibadah-ibadah mereka berusaha untuk menetapkan pada titik-titik pantau di sana adanya alat ataupun juga orang yang ditugaskan untuk memantau melihat hilal atau tidak. Nah, ini walhamdulillah. Nah, maka di sini Manusia, kata Ibn Omar, taro al-hilal, berusaha mencari hilal. Melihat. Maka fa'akhbartu Rasulullah, maka aku beritahukan kepada Rasulullah, anni ra'aituhu, ah, sungguh aku telah melihatnya. Ibn Omar melihat hilal. Yang menyampaikan berapa? Satu orang. Maka fasoma, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya bersiam di esok harinya. Faamaron nas wa amaron maka beliau pun memerintahkan manusia untuk berpuasa di esok harinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya penentuan bulan bulan Hijriyah adalah dengan adanya melihat hilal. Apa itu hilal? Bulan sabit atau nanggal pertama demikian. Ini namanya hilal. Faida ta'azzarat ru'yatul hilali maka apabila ternyata kita tidak mampu untuk melihat hilal dengan sebab adanya mendung sebagai misal atau langit cerah namun tidak terlihat sama sekali maka barakallahu fikum tastak tustak milu sya'ban salasina yauman maka engkau sempurnakan bulan sya'ban 30 hari likaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu iddatash sya'ban salasina yauman Berdasarkan sabda beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka berpuasalah kalian dengan sebab melihat hilal. Hilal apa? Hilal Ramadan. Dan berbukalah kalian menjadikan Idul Fitri wa afritu wa aftiru yakni kalau kalian melihat hilal bulan Syawal. Fa'in umma alaikum apabila tertutup atas kalian mendung. Nah, Fa'akmilu iddata sya'ban salasina yauman maka sempurnakan bilangan bulan sya'ban 30 hari. Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau ditanya tentang hitungan bulan-bulan Hijriah. Yas'alunaka 'anil ahillah Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala mengatakan mereka manusia bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hilal-hilal. Maka beliau menyatakan hilal itu adalah mawaki linnas untuk menentukan waktu bagi manusia. Bulan-bulan Hijriah tadi wal haj dan untuk menentukan bulan-bulan haji juga. Nah, beliau ditanya tentang bulan di dalam tahun hijriyah maka beliau al ashharu hakada tiga kali dengan me, apa, membentangkan jari jemarinya sepuluh satu dua tiga au hakada satu dua ditekuk jempolnya enam bulan-bulan hijriah adalah antara tiga puluh atau dua puluh sembilan hari enam berarti dengan demikian seorang taro al-hilala, dia akan berusaha melihat hilal ketika di tanggal 29. Misalnya tadi tanggal 29, 6 Syakban. Maka tadi menjelang maghrib sudah mereka duduk di titik-titik pantau hilal. Kira-kira terlihat atau tidak. Kalau terlihat berarti besok siang Ramadan. Kalau tidak terlihat berarti dikenapkan 30 hari. Inilah petunjuk Rasul sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Dan Rasul sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang terbaik, manusia yang dipilih oleh Allah dengan walaupun sifat beliau al ummi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, namun inilah ujian bagi orang-orang yang beriman di mana bukan maknanya tatkala Rasul tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis berarti beliau bodoh, tidak. Namun beliau orang yang paling alim, paling mengilmui tentang bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ibadah dipersyaratkan adalah supaya kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga inilah jalan keselamatan di dalam ibadah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ketika kita ditanya bagaimana cara kita menentukan bulan-bulan Ramadan ataupun pula bulan Syawal, maka adalah dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama adalah dengan melihat hilal. Yang kedua adalah dengan cara menyempurnakan hitungan bulan jadi 30. Muncul pertanyaan, apakah harus masing-masing melihat hilal secara langsung? Jawabannya tidak. Dikarenakan tadi disampaikan dalam hadis Abdullah ibnu Omar, fa'akhbartu Rasulullah anni ro'aituhu. Maka aku memberitakan kepada Rasul kalau aku melihatnya. Maka Rasul pun memerintahkan manusia untuk berpuasa. Walaupun mereka tidak melihatnya. Maka dari sini terjadilah khilaf silang pendapat di antara para ulama. Ketika di sini bahwasanya muncul satu pertanyaan. Kira-kira kalau salah satu dari belahan bumi ini baik belahan timur ataupun barat, utara ataupun selatan, mereka sudah melihat hilal, nampak hilal di tempatnya, apakah berlaku juga untuk negeri seluruhnya? Nah, misalnya Arab sudah melihat hilal. Indonesia dinyatakan belum nampak hilal. Apakah wajib untuk puasa mengikuti Mekah atau bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Maka di sini kita mendengarkan penjelasan para ulama. Tanbihun. Peringatan. Man ro'al man hilal Ramadan wahdahu. Orang yang melihat hilal bulan Ramadan bersendirian. Fala yasumu, janganlah dia berpuasa hatta yasuman nasu sehingga manusia seluruhnya berpuasa. Wala yuftiru hatta yuftiron nasu. Dan janganlah dia beridul fitri, yaitu fitr berbuka sampai dengan manusia juga beridul fitri. 6. Likoli sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tufti yauma tuftirin <clears throat> yauma tuftirun nam, wal adha yauma tudahhun hadis riwayat Tirmizi yaitu apabila seorang kata Rasulullah saum yang namanya puasa adalah di hari manusia berpuasa dan Idul Fitri di hari mereka juga beridul fitri Idul Adha menyembelih juga di hari mereka beridul Adha. Maka dari sini, bagaimana kita menyikapi pertanyaan tadi? Diterangkan para ulama, terjadi persilangan pendapat. Sebahagian menyatakan bahwasanya kalau salah satu negara sudah melihat hilal, maka berlaku untuk negara yang lainnya. Nah, berdasarkan hadis Abdullah ibnu Umar. Kalau melihat salah satu, Rasul langsung memerintahkan semu semuanya. Di sini terjadi beberapa pendapat sampai dengan delapan pendapat. Namun yang masyhur diantaranya tiga atau empat pendapat. <clears throat> pendapat pertama, bahwasanya mereka berpuasa dengan apa yang dilihat oleh negeri yang lainnya. Naam, oleh negeri yang yang lainnya. Pendapat yang kedua, bahwasanya tidak boleh bagi seorang yang di negerinya tidak mendapatkan hilal untuk mengikuti apa yang dilihat oleh negeri yang lainnya secara mutlak. Kenapa demikian? karena perintah untuk berpuasa dengan dasar melihat hilal. Dan ketika tidak melihat hilal, maka hari yang dia berada padanya disebut Yaumushak, hari yang meragukan. Tanggal 1 atau tanggal 30, memungkinkan tanggal 1, memungkinkan tanggal 30 Syakban. Ragu. Kenapa ragu? Karena dia tidak melihat. Kalau dia melihat hilal, yakin atau tidak? yakin. Karena dia tidak melihat sehingga di sini barakallahu fikum disebut yaumusyak. Maka tidak boleh berpuasa. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan la tuqaddimur bi bisaumi yaumin au yaumaini. Janganlah engkau mengawali, mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya dalam rangka untuk kehati-hatian. Justru dia terjatuh kepada larang, larangan. Karena harinya hari yaum, yaum syak. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yaumi syak. Rasul melarang dari berpuasa di hari yang meragukan. Syak. Kapan dikatakan ragu? Ketika tidak melihat hilal. Kalau sudah terlihat hilal, ragu enggak? Yakin. Besok tanggal 1 sudah. Berarti bukan hari ragu lagi. Nah, lama di sini pendapat kedua tidak boleh bagi dia itu berpuasa dengan apa yang dilihat oleh negeri yang lainnya. Pendapat yang ketiga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya bahwasanya adalah kalau orang tersebut bi antawafaqat matali'ul hilal. Naam. Maka yajibu alaihi syam wa in lam tattafiq fala yajib wa fala yajib shaum. kata beliau. Kalau matlaknya yakni terbit mataharinya, rotasi ini tadi ini berdekatan atau satu matlah, Seperti misalnya Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Beda enggak jamnya? Beda ya. Namun jauh apa dekat? Berdekatan jaraknya. Nah, berbeda kalau seandainya Mekah dengan Indonesia Barat, Timur ataupun Tengah. Taruhlah Indonesia Barat di sini sholat duhur, di sana belum sholat jam 8. Ya. Di sini sholat asar jam 3. Di sana baru jam 11. Belum duhur juga. Okay. Di sini sholat maghrib jam 6. Di sana baru jam 2. Baru sholat duhur. Jauh enggak sekarang? Jauh. Nah ya. Jadi kalau berdekatan matlaknya. Nah, difaham di sini? Pendekatan matlaknya maka mereka boleh mengandalkan rukyah yang berdekatan. Di Indonesia Timur, Sulawesi terlihat rukyah. Nah, oh kita boleh menggunakan. Nah, ternyata Mekah sudah penetapan. Sini masih jauh. Nah, bahkan kalau mau dihitung-hitung harusnya Indonesia lebih duluan kemauan Iya, kan gitu ya. Nah, ini tadi. Barakallahu fikum, ya. Nah, maka di sini ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat pendapat yang keempat <clears throat> adalah di sana <clears throat> bahwasanya di sana anan nasat tabi'alil imami bahwasanya manusia mereka menentukan puasa dan Idul Fitri ini mengikuti keputusan pemerintah penguasa. Nah, mengikuti pemerintahnya. Faida soma somu wa ida aftaru aftaru. Kalau pemerintah memutuskan sekarang atau besok hari puasa, mereka berpuasa. Kalau menentukan besok Idul Fitrinya, berarti besok Idul Fitrinya. Walau kanatil khilaf amah li jamil muslimin. Faro'ahun nasu fi baladin khalifah. Summa nam hakamal khalifatu bisubut lazima man tahta wilayatihi fi masyarikil ardi wa magharibiha an yasumu au yuftiru wa yuftiru nam. Demikian kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin walaupun seandainya yakni khilafah amah penguasa sebuah negeri tarulah presiden kita Indonesia. Nam dia itu membawahi mengatur urusan muslimin seluruh Indonesia. Nggih napa mboten? Nggih. Demikian. Ini orang Indonesia ia taat kepada penguasa kita, lihatlah. Dan walhamdulillah negara kita negara Islam, bukan negara kafir. Nah, orang yang mengatakan negara Indonesia negara kafir, maka ini ada padanya pemikiran teroris. Nah, karena mengkafirkan penguasa. Negara Indonesia sekali lagi negara Islam. Loh, buktinya apa? Penguasanya muslim bukan muslim, ya. Terus yang kemudian di situ syiar-syiar Islam mudah dikumandangkan, di apa ditampakkan atau dilarang. Hmm? Ditampakkan bahkan di Bali sekalipun di sana orang mau sholat pun mudah. Nah, nah ini barokallahu fikum. Kemudian lagi mayoritas penduduknya muslim apa kafir? Muslim. Banyak. Di sana ciri-ciri negara Islam ada pada Indonesia. Nah, sehingga walhamdulillah pemerintahan kita pemerintah muslim tinggal kita banyak mendoakan kebaikan. Nah, <clears throat> maka seandainya penguasa ini menguasai secara menyeluruh dan ternyata keputusannya menyelisihi lijami'il muslimin. Naam. Yaitu laukanatil khilafah amah lijami'il muslimin. Faro'ahun nasu fi baladil khalifah. Maka ada di antara manusia yang tinggal di negeri yang dikuasai oleh penguasa ini melihat hilal. Kemudian disampaikan kepada pemerintah maka summa hakamal khalifah bisubuti. Kemudian ditetapkan oleh pemerintah, ya saya terima pemberitaan tersebut. Maka lazima man tahta wilayatihi, maka wajib bagi orang yang di bawah kekuasaan penguasa tersebut fi masyarikil ardi baik yang di ujung timur au magharibiha atau di bagian baratnya an yasumu au yuftiru untuk berpuasa dan untuk berbuka. Naam. Wal amalu wa amalun nasil yaum ala hadza. Dan amalan manusia ay eh, muslimin pada hari ini adalah di atas keputusan pemerintahnya. Naam. Idza sabata inda waliyil amri lazima jami' man tahta wilayati an yaltazimu bisaumin aw fitrin. Naam. Maka apabila pemerintah telah memutuskan tentang masuknya bulan Ramadan ataupun Idul Fitri, maka lazimah jami' wajib bagi seluruhnya yang di bawah kekuasaannya untuk berpegang dengan keputusan tersebut untuk penentuan puasa ataupun Idul Fitri. 6. Wahada min nahiyatil ijtimaiyah qaulun qawi. Maka ini ditinjau dari sisi untuk bisa menyatukan umat ucapan yang sangat kuat. Nah, ucapan yang sangat kuat. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini dua pendapat inilah yang kuat. Pendapat yang menyatakan kalau berbeda matlak maka kita tidak harus mengikuti matlak yang sudah melihatnya. Namun kalau berdekatan boleh menggunakannya. Dan yang lebih maslahat untuk persatuan adalah dengan mengikuti keputusan pengu penguasa. Dan walhamdulillah penguasa kita semoga Allah merahmatinya dan memberikan taufik serta menjaga mereka dari hal-hal yang Allah benci. Ini berusaha untuk menjalankan adanya sidang isbat. Gimana mboten? Sidang isbat. Yang di situ dikumpulkan berbagai laporan dari titik-titik pantau rukyah. Hilal ini melihat atau tidak. Dan inilah yang wallahu a'lamu bissawab lebih dekat dan lebih menyelamatkan. Nah, lebih dekat dan lebih menyelamatkan. Walaupun ternyata barakallahu fikum seandainya berbeda dengan perkiraan. Yang namanya perkiraan adalah yang disebut dengan hisab falakiyah. Hisab falakiyah. Ini adalah sebuah perkiraan hitungan. Nah, kalau seandainya berbeda, itu boleh digunakan sekedar ancer-ancer bahasa Jawanya. Namun yang jadi ketetapan hukum adalah rukyah. Nah, Tahu ancer-ancer ya? Ancer-ancer. ancer-ancer iya, bener Kira-kira lah kayane nah sebenarnya. Lah, maka di situ dia akan semakin menguatkan. Faida muhu fasumu. Kalau engkau melihat hilal nampak, alhamdulillah cara ngitung saya benar, ya. Kalau tidak terlihat, tetap yang diperlakukan adalah menyempurnakan jadi 30 hari. Ternyata ancer-ancernya bulan ini adalah 30 hari. Kenapa? Karena sebelumnya sudah dua bulan berturut-turut 29, 29 maka 30. Ternyata di tanggal 29 Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha menguasai segala sesuatu. Allah tampakkan hilal lagi. Maka yang seperti ini juga harus ditinggalkan. Atau sebaliknya. Ancer-ancernya tanggal 29 ini sudah akhir bulan Syaban namun ternyata di tanggal 29 tadi tidak nampak hilal. Berarti harus disempurnakan 30 hari. Kalau ditanya kenapa demikian? Karena yang namanya ibadah tauqifiyah. Ibadah adalah baku mengikuti Rasul. Dan perintah Rasul supaya kita berpuasa dengan melihat hilal. Loh tadi kok keputusan pemerintah, lihatlah. Kata Abdullah bin Omar, aku melaporkan kepada Nabi, aku melihat hilal. Dan Nabi menerima. Maka Nabi memutuskan untuk memerintahkan manusia untuk berpuasa. Siapa penguasa ketika itu? Siapa? Zaman Nabi. Ketika itu penguasanya siapa? Nabi. Siapa yang memerintahkan mereka berpuasa? Nah, Nabi. Nah dari sinilah Kenapa kita harus mengikuti keputusan pemerintah? Nah, kecuali kalau kita tinggal di negara Amerika, tinggal di Inggris, itu rajanya apa? Muslim apa kafir? Negerinya Muslim apa kafir? Lah ini bagaimana saya puasanya bagaimana? Cari negeri terdekat. Negeri terdekat yang Muslim, ya. Lah ini tadi kalau kita ternyata orang kerja di sini di Korea, sebagai misal, Korea Islam kafir ya? Kafir. Lah bagaimana ini? Pemerintahnya boro-boro menentukan Ramadan ya, nggak kenal Ramadan mungkin. Lah bagaimana saya ini puasanya kapan? Ya cari negeri terdekat. Apakah mana saya nggak paham tahu ya yang terdekat situlah ya terdekat situ. Oh di sana puasanya hari ini. Lah baru mengikuti negeri tersebut. Karena tadi sudah kita mendapatkan ilmunya. ya Nah inilah. Sementara kita tinggal di negeri Islam. Tinggal di negeri Islam dengan penguasa yang muslim dan warga yang mayoritasnya mus muslimun. Maka di sini berarti inilah jalan yang selamat wallahu taala alamu biswab. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa terkait dengan penentuan bulan tadi ada di sana beberapa tanbih, peringatan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Mushak Hari yang merah meragukan. Kalau begitu, muncul sebuah pertanyaan. Bolehkah kita berpuasa di tanggal 30 Syakban ya 30 Syak Syakban maka di situ jawabannya dirinci tergantung keadaan kita. Kalau keadaannya itu merupakan hari syak, yang kita tidak berpuasa sebelumnya atau tidak berpuasa di hari yang memang hari kita puasa. Kemis, Senin, sebagai misal. Kok kita sengaja berpuasa ihtiyaton, berhati-hati. Boksa pangerti, ternyata tanggal satu. Maka yang seperti inilah haram untuk kita berpuasa. Haram untuk kita ber, berpuasa. Yang kedua, orang yang berpuasanya, dia itu karena dibangun di atas prasangka karena sebelah sana sudah puasa, Nah, bukan ragu. Jadi saya berpuasa. Maka di sini sebagian ulama menyatakan makruh mak makruh. Yang ketiga, kalau orang tersebut berpuasa karena memang hari ini hari dia puasa. Saya puasa Senin Kemis. Nah, Allah, hari Senin itu adalah kayaknya bisa jadi tanggal 1 Ramadan, bisa jadi tanggal 30 Syakban. Ternyata pemerintah menentukan puasanya adalah Selasa. Berarti sekarang tanggal 3 30. Kalau begitu saya puasa. Boleh enggak? Jawabannya boleh karena itu puasa sen Senin, bukan puasa Syak. Okay. Jadi demikian. Inilah yang harus kita indahkan dalam hal ini. Maka di sini tentang pembahasan penentuan awal bulan Ramadan. Okay. Maka dengan demikian setelah kita bisa mengetahui besok adalah hari syam maka kita harus mengilmui apakah itu siam. Yang namanya siam, nah, insya Allah kita hanya mengambil sedikit pengertian puasa di malam hari ini. Hukum-hukum yang terkait kita lanjutkan dalam pertemuan di malam Kamis insya Allah, pekan depan. Ya. <clears throat> ini pengertian siam sekarang. Siam adalah fil secara bahasa al imsak. Jadi imsak itu adalah makna puah, puasa. Imsak artinya apa? Menahan. Imsak adalah menah, menahan. Ini secara bahasa. Adapun yang pengertian syariat adalah alimsaku anil muftirati ma'aniyati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ta'abbudan lillahi subhanahu wa ta'ala. 6 yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam kurung minat ta'ami wasyarab berupa makan dan minum wasairil muftirat dan seluruh yang bisa menjadikan batal puasanya. Nah, ini dalam kurung tadi. Dimulai dari terbitnya fajar sodik. Terbitnya fajar sodik. Kapan itu fajar sodik? Ketika azan subuh kalau orangnya berpatokan dengan melihat fajar. Nah, dimulai dari azan subuh. Kemudian ila tulu ila ghurubi syamsi sampai dengan terbenam matahari. Waktu maghrib. Nah, waktu mag maghrib. Maka di sini ma'an niyah bersama dengan adanya niat puasa. Itulah siang. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Ta'abudan lillah sebagai bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi yang namanya siam, puasa, adalah menahan diri dari seluruh hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Berupa makanan dan minuman atau minum. Nah, dan seluruh yang bisa membatalkan puasa dimulai dari terbitnya fajar sodik. Terbitnya fajar sodik yakni waktu adzan subuh. Dan sampai dengan terbenam matahari waktu adzan maghrib. Nah, sampai dengan terbenam matahari. Bersamaan adanya niat sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang namanya siam. Sehingga dari sini kita mengetahui kedudukan siam adalah ibadah. Adalah ibadah, ibadah. Karena tadi sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Bagaimanakah petunjuk Rasul tentang puasa yang syar'i, puasa yang benar insya Allah dalam pertemuan yang akan datang karena waktu sudah masuk. Ya masuk nih sampun. Sudah masuk sholat Isya. Maka kita cukupkan pertemuan kita di sore hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita golongan orang-orang yang mau mendengarkan petuah yang baik, nasihat yang lurus dan petunjuk yang benar dan bisa menjadikan kita orang-orang yang mengikuti yang baik dari nasihat-nasihat tersebut. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang mau mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan ampunan atas dosa-dosa kita sehingga akhirnya kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan sudah bersih jiwa kita dan sehat badan kita diberikan kemampuan bisa melakukan amalan soleh di dalamnya sehingga nantinya bisa menjadi bekal amal kebaikan di hari akhirat amin dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya sallallahu ala muhammad wa barik sallim walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilahi lantastaghfiruka wa tubilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh